Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Ikhwani fit din azzakumullah Setelah kita membahas tentang tiga macam ibadah yaitu al-Islam, al-iman dan al-ihsan. Kita masuk kepada macam ibadah yang lainnya. Wa minhu ad-du'a kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dan termasuk dari macam-macam ibadah ialah doa. Kita lihat keterangan dari Syekh Zaid Al-Madkhali hafizahullah Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Faqad sabaqa ma'ana Telah berlalu bersama kita Fidarsil madhi dalam pelajaran yang lalu al hadith anit ta'rifi bil islami wa arkani al khamsah pembicaraan al hadis di situ maksudnya pembicaraan tentang definisi Islam dan rukun-rukunnya yang lima wa ta'rif wa bil imani wa arkanihi sittah dan definisi tentang iman dan rukunnya yang enam والتعريف بالإحسان وركنه dan definisi tentang ihsan serta rukunnya ma'idahi dhalika bi ba'dil adillati bersama dengan penjelasan tentang rukun-rukun itu dengan sebagian dalil-dalil allati wuridat fil kitabi was sunnati yang telah diriwayatkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tabayyana arkanul islami wa arkanul imani wa ruknul ihsani menjadi jelaslah bagi kita apa itu rukun-rukun Islam apa itu rukun-rukun iman dan apa itu rukun-rukun ihsan wal muallifu rahimahullah dan pengarang kitab Al Usulul Salatah di sini semoga Allah merahmatinya yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Zakarahuna min anwa'il ibadati amthilatan minal ibadati. Beliau menyebutkan di sini macam-macam ibadah lengkap dengan permisalan daripada ibadah sadaraha bil islami alladhi yushmilu anwa'al ibadati kulliha yang sad, sadruha saudara habil Islam yang di, yang dimulai dengan Islam karena memang yang dinamakan ibadah itu haruslah melalui keislaman tanpa Islam maka tidak lagi dinamakan ibadah alladhi yushmilu anwa al-ibadati kulliha yang meliputi men, menyangkut mencakup seluruh macam-macam ibadah kama qala tabaraka wa ta'ala inna dina 'inda Allahil islam surat al-a'raf eh, surat al-imran ayat ke-19 Sungguhnya agama itu di sisi Allah hanyalah Islam. <clears throat> Wa ardafa dzalika bil imani wal ihsani dan diikuti pula setelah Islam itu dengan iman dan ihsan wa hadhihi thalathatu maratibud dini kullihi demikian inilah tingkatan-tingkatan agama tiga tingkatan agama secara keseluruhan kama aslafat sebagaimana hal ini telah diterangkan sebelumnya bihaitu la yakhruju anha di mana tidak akan keluar dari tiga perkara ini al-Islam, al-Iman dan al-Ihsan tersebut tidak akan keluar dari tiga-tiganya ini nau'un min anwa'il ibadat macam apapun daripada jenis-jenis ibadah semuanya berkisar pada tiga macam atau tiga tingkatan tersebut wala mas'alatan min masailid dini dan tidak ada satu masalah pun dari masalah-masalah agama bal kullu ibadatin wa kullu mas'alatin min masaili dinil islami bahkan semua ibadah dan semua masalah dari masalah-masalah agama agama Islam fahiyada khilatun fahiyada khilatan maka dia itu akan masuk ke dalam tiga tingkatan tersebut tahtal Islam wal iman wal Islam di bawah eh, uh, al tahtal Islam wal iman wal ihsan di bawah tingkatan-tingkatan Islam, iman dan ihsan. Wastarsal salal muallif rahimahullah fi darbi amthilatin min al-ibadati. Dan al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah istarsal melanjutkan pembahasannya dalam memberikan permisalan minal ibadati dari perkara ibadah itu wa amthilatu dan permisalan ini katafsili ba'dal ijmali permi, uh, penyebutan macam-macam ibadah setelah disebutkan tiga macam tiga tingkatan tersebut itu adalah tafsil rincian dari ba'dal ijmal setelah disebutkan secara global al-islam, al-iman, al-ihsan itu global Kemudian rinciannya daripada ketiga tingkatan agama ini ialah apa yang disebutkan setelah ini dari fadzakara min anwa'il ibadati maka beliau menyebutkan macam-macam ibadah yang lainnya sebagai rincian daripada al-Islam, al-iman dan al-ihsan. Doa sekarang. Doa termasuk daripada jenis-jenis ibadah. Wad du'a'u qasimu ila qismaini. Dan doa itu terbagi dalam dua bagian. Doa itu ada dua macam. Yaitu yang pertama doa ibadatin dinamakan doa ibadah macam pertama doa ibadah dan yang kedua doa masalah kalau doa ibadah kita akan bahas nanti macam-macamnya dari dua macam ini doa ibadah dan doa masalah wakilahuma fil waqi ibadah dan kedua-duanya fil waqi dalam kenyataan adalah amalan ibadah sekarang apa itu doa ibadah dan apa itu doaul masalah diterangkan oleh Syekh Zaid al-Madkhali rahim uh, hafizahullah fa du'aul ibadati maka oleh ibadah itu ialah huwa tawajjuhu ila Allah tabaraka wa ta'ala adalah menghadapkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang maha mulia dan maha tinggi bikulli ibadatin maliyatin au badaniyatin au huma ma'an dengan segenap amalan ibadah secara dari segi materi maupun dari segi badan mempersembahkan kepada Allah amalan da dalam bentuk amalan materi yaitu harta ataupun badan au atau kedua-duanya materi dan badan wifqa syar'ihil mutahhar sesuai wifqa sesuai dengan syariatnya dengan syariat Allah al-mutahhar yang suci wa awami wa awamirihil qayyimati dan sesuai dengan perintah-perintah Allah yang qayyimah yang lurus yang benar wa fi muqaddimati hadan nau'i minal ibadati dan yang paling depan dari jenis-jenis ibadah demikian ini ialah al iba min ib, uh, yaitu tauhidullah tabaraka wa taala mentauhidkan Allah yang maha mulia dan maha tinggi haitsu dalla alaihi qaulul haqq di mana telah ditunjukkan oleh firman Allah A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Liya'budun untuk beribadah kepadaku itu sebagaimana disebutkan dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 ay liwahiduni liwahiduni maknanya ialah liabudun ialah untuk mereka mentauhidkan aku <clears throat> ilman sebagaimana telah diketahui annau la yatimmu tauhidu abdin bahwasanya tidak akan sempurna tauhidnya seorang hamba illa bil bara'ati minasyirki kecuali dengan bara'ah berlepas diri dari perbuatan syirik alladhi huwa diddut tauhidi yang syirik itu adalah lawan daripada tauhid li'annana idha ataina karena apabila telah kita menunaikan na'rifu tauhida bima'nahu syar'i ketika kita mengerti tentang tauhid dan maknanya dengan segenap maknanya yang syar'i yang cocok dengan tuntunan syariah Naqulu kita akan menyatakan huwa ifradullahi bil ibadati bahwa mentauhidkan Allah itu ialah ifradullahi bil ibadati mengesahkan Allah di dalam segala persembahan peribadatan wal khulusu lahu minasyirki dan mengikhlaskan bagi Allah eh, dan membersihkan khulus membersihkan diri bagi Allah dari segala sekutu wal bara'atu minhu dan berlepas diri dari syirik wa min ahlihi dan berlepas diri dari pelaku syirik jadi berlepas diri bukan saja dari syirik tetapi juga berlepas diri dari pelaku perbuatan syirik. Qaliluhu wa kathiruhu, saghiruhu wa kabiruhu. Apakah syirik yang sedikit ataupun yang banyak ataukah syirik yang uh, yang kecil ataupun yang besar? Fala tauhid falayatimu tauhidun maka tidak akan sempurna satu tauhid illa bibara'atin tamatin minasyirki wa ahli kecuali dengan berlepas diri secara sempurna dari syirik dan dari pelakunya wa jami'i durubihi wa suwarihi dan berlepas diri dari segala durub segala macam-macam syirik dan segala bentuk-bentuk syirik. Ya. <clears throat> Walihada qala ulama'u Oleh karena inilah berkata para ulama' La wala'a illa bibara'in Tidak mungkin ada wala kecuali dengan barok Tidak mungkin ada wala loyalitas kecintaan kepada tauhid kecuali dengan barok berlepas diri dari lawannya tauhid berlepas diri dari syirik berantipati terhadap syirik Begitu. ha? Nah, itulah ibadah. Dan itu namanya doa doaul ibadah. Doa yang dalam pengertian mempersembahkan peribadatan hanya kepada Allah semata. Doa oleh ibadah ini yaitu mengamalkan tauhidul ibadah atau dengan istilah lain tauhidul uluhiyah. Begitu. Dan pengamalan daripada doa oleh ibadah ini tidak mungkin bisa sempurna kalau tidak disertai dengan sikap antipati kepada syirik dan kepada pelaku syirik. Ya. Syirik dengan segala bentuknya. Syirik kecil, syirik besar, syirik sedikit, syirik syirik apa? Banyak semuanya. Ya dengan segala macem-macemnya termasuk di dalam hal syirik ini ialah sikap hizbiyah itu termasuk daripada syirik ya <clears throat> maka dengan sikap hizbiyah tersebut menghalangi orang untuk taat kepada Rasul di dalam sunnahnya ya di dalam ajaran-ajaran beliau kita masuk kepada macam kedua daripada doa yaitu doa ul masalah doa dalam bentuk permintaan kalau tadi dalam bentuk apa doa oleh ibadah persembahan ya kalau doa ul ibadah yaitu doa dalam bentuk persembahan ibadah kepada Allah tapi kalau doa ul masalah permintaan hamba kepada Allah. Wa du'aul mas'alati huwa talabu minallahi tabaraka wa ta'ala. Dan du'aul mas'alah itu pengertiannya ialah at-talab permohonan minallahi tabaraka ta'ala dari Allah yang maha mulia dan maha tinggi lijal bil masalih diniyati wa dunyawiyati permintaan kepada Allah dari seorang hamba lijalbi untuk menarik al masalih berbagai kemaslahatan baik dalam perkara ad-diniyah minta kepada Allah untuk ditunjuki siratal mustaqim jalan yang lurus nah ini kemaslahatan apa? adinia kemaslahatan agama ya maupun kemaslahatan-kemaslahatan duniawiyah sifatnya dunia minta kepada Allah rizki rizki yang halal ini kemaslahatan duniawiyah minta kepada Allah dilapangkan rizki yang halal dan berbagai fasilitas-fasilitas kepentingan dunia wadaf'il madari kadhalik juga termasuk doa il masalah ialah daf'il madar menolak mem, jadi memohon pada Allah untuk menolak al-madar berbagai kemudorotan-kemudorotan berbagai kerusakan-kerusakan Wattalabu surati maka permintaan kepada Allah dalam berbagai bentuk-bentuk ini tadi ibadatan adalah amalan ibadah la yajuzu an tusrafa li ghairillahi tabaraka wa ta'ala tidak boleh untuk dipalingkan untuk dipersembahkan kepada selain Allah taala selain Allah tabaraka yang maha mulia wa taala dan yang maha tinggi Ha? karena memang permintaan dalam perkara ini ialah permintaan dalam perkara yang makhluk tidak mampu untuk memenuhinya. Kalau meminta kepada makhluk dalam batas kemampuan makhluk itu tidak mengapa. Ya, Sedangkan permintaan yang khusus dipersembahkan dan ditujukan kepada Allah itu Doaul masalah hanya dalam perkara apa yang memang makhluk tidak mampu. Ya. Look, apakah kita boleh meminta kepada Allah dalam perkara yang makhluk mampu untuk menjalankannya boleh engkau minta kepada Allah minta lowongan kerja ya minta pilihkan istri yang bagus yang cantik yang soleha yang yang boleh engkau minta kepada Allah salallahu kulla syai' hatta syis'a idan qata' kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Aisyah radhiyallahu anha mintalah engkau kepada Allah segala sesuatu sampai pun tali sendalmu putus engkau minta kepada Allah tinggal masalahnya kita yakin atau tidak ya kalau kita yakin telah diberitahu oleh Rasul ana enda dhanni abdi kata Allah aku adalah sesuai dengan dugaan hambaku ha? kalau kita menduga bahwa Allah itu maha pemberi Allah akan memberi kalau kita menduga Allah itu bakhil Allah tidak akan memberi kita ya. Jadi kalau meminta sesuatu keperluan yang dalam batas kemampuan makhluk boleh minta kepada selain Allah dan tentunya boleh meminta kepada Allah ya kalau perkara yang makhluk memang tidak mampu mengerjakannya haram dan syirik meminta kepada selain Allah minta selamat dari adab kubur ini makhluk nggak mampu untuk memberikannya ya minta diberi hidayah kepada jalan kebenaran minta diselamatkan dari fitnah yang menyesatkan yang membingungkan tentang kebenaran minta diselamatkan dari hizbiyah minta diselamatkan dari ria minta diselamatkan dari bengkoknya niat minta diberi keikhlasan dalam beramal ini semua perkara-perkara yang makhluk tidak mungkin bisa memberinya. Minta disyafaati, dikubur, di akhirat. Nah, ini juga perkara yang tidak mungkin makhluk memberinya. Sehingga di dalam hal-hal yang demikian dilarang kita memintakan kepada selain Allah meminta dalam perkara-perkara yang di luar kemampuan makhluk yang dalam perkara yang di eh, luar, kemampuan makhluk ini meminta kepada selain Allah adalah syirik ya iya Kemudian mm, wattalabu bihadhi surati ibadatan la yajuzu an tusrafa li ghairi Allah tabaraka wa ta'ala wa qad qassama al-ulama'u du'a al-mas'ala ila aqsamin dan para ulama telah membagi doa masalah kepada beberapa bagian yaitu Pertama Ma la yajuzu talabuhu illa minallahi tabaraka wa ta'ala wahdahu Yaitu meminta dalam permasalahan yang tidak boleh memintanya kecuali hanya kepada Allah Yang maha mulia dan maha tinggi semata Semata فمن صرف منه شيئا لغير الله عز وجل فقد أشرك بالله شركا أكبر Maka barang siapa yang mempersembahkan menunjukkan sesuatu pun permintaan dalam perkara yang khusus ditujukan kepada Allah ini kemudian dia dia mintakan kepada selain Allah yang maha agung dan maha mulia sungguh dengan begitu dia telah berbuat syirik kepada Allah dengan syirik akbar minta syafaat kepada kuburnya Rasulullah umpamanya minta syafaat kepada kuburnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali umpamanya minta syafaat kepada kuburnya para wali-wali ha ini adalah termasuk perbuatan doa masalah yang dalam kategori syirik akbar karena perkara syafaat itu tidak bisa kecuali dimintakan dari Allah ya Wadhalika kaman yad'u ghairallahi fi ma la yaqdiru alaihi illa Allah illa Allah tabaraka wa taala yaitu seperti minta kepada selain Allah dalam apa yang tidak mampu menunaikannya memberikannya permintaan itu kecuali Allah yang maha mulia dan maha tinggi min maslahatin au daf'i darrin dalam bentuk mendatangkan kemaslahatan atau menolak kemodorotan ha? dan dalam bentuk contoh-contoh yang diberikan tadi syafaat, hidayah, taufik dan selanjutnya dan selanjutnya ya itu tidak mampu makhluk memberinya yang mampu hanya Allah yang kedua bagian kedua dari doa ul masalah ialah amma talabu minal makhluqi syai'an yaqdiru alaihi fala mahdura fi adapun meminta kepada makhluk sesuatu yang makhluk mampu untuk menjalankannya maka la mahdura fi tidak ada larangan padanya ya minta sumbangan pembangunan masjid makhluk mampu untuk memberinya ya dan berbagai batas-batas ke kemampuan keumuman makhluk itu boleh meminta kepada makhluk tetapi juga tentu lebih utama ketika meminta kepada Allah biar Allah yang menggerakkan makhluknya untuk memberi kepada uh, hambanya yang meminta itu tadi mintanya kepada Allah begitu ya <clears throat> itu doaul masalah dan begitulah pengertian doaul masalah maka orang yang bertauhid rojaknya harapannya digantungkan hanya kepada Allah dia akan mendapatkan kemuliaan dengan meminta hanya kepada Allah ya dan selamatlah wajahnya ya, dari kehinaan sebagai peminta-minta dan diangkatlah derajatnya oleh Allah sebagai orang yang terhormat dan wibawa di hadapan siapapun. Ini hmm, ketika dia mempunyai tauhidur raja. Mentauhidkan Allah di dalam raja dalam menggantungkan harapan. Ya. Sekarang kita masuk daripada jenis-jenis ibadah yang lainnya lagi. Setelah doa. Doa itu ibadah. Sekarang kita masuk pada jenis yang lainnya al-khaufu. Kalau doa itu di situ hmm, apa permintaan kepada Allah atau persembahan kepada Allah sekarang al khawfu rasa takut minallahi takut dari ancaman Allah takut dari hukuman Allah dikatakan min afdali maqamati dini wa ajalliha bahwa takut dari ancaman hukuman Allah itu adalah termasuk dari makamat makamat din kedudukan-kedudukan agama yang afdal yang paling utama wa ajalliha dan yang paling mulia Wa qad amara subhanahu bi ikhlasi dhalika lahu Dan Allah yang maha suci telah memerintahkan untuk mengikhlaskan Al-khawf rasa takut itu hanya kepada Allah Mengikhlaskan rasa takut kepada Allah itu Maksudnya yang ditakuti hanya hukuman, ancaman, kemurkaan, kemarahan Allah. Selain kemurkaan Allah tidak dia takuti. Ya. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin kata Allah. Surat Al-Imran ayat ke-175 Maka janganlah kalian takut kepada mereka Kepada berhala-berhala Kepada para setan-setan para dedemit Para dukun-dukun Atau tukang-tukang sihir atau eh, apa makhluk halus, makhluk kasar dan sebagainya. Walhasil jangan kau takut dari semua itu. Wa khafuni dan takutlah kalian kepadaku kata Allah. In kuntum mu'minin bila kalian memang adalah orang-orang yang beriman. Jadi memang keimanan itu mengajak orang untuk hanya takut kepada Allah. Hanya takut dari ancaman Allah. Takut bermaksiat karena bayangan yang ada pada dia betapa murkanya Allah kepada dia bagaimana nasib hidupnya kalau Allah menjauhinya kalau Allah tidak merahmatinya itu yang menghantui dia sehingga dia menahan diri dari maksiat itu yang memperkuat dia untuk menolak segala bentuk kemaksiatan karena khauf takut kepada Allah wa yambaghi ayyakuna makrunan birraja'i wal mahabbati dan yang bagi haruslah ayyakuna khauf itu tadi rasa takut itu tadi haruslah makrunan berdampingan birraja dengan harapan wal mahabbah dan cinta. Jadi jangan hanya takut kepada Allah tapi juga berharap kepada Allah dan di samping itu mahabbah cinta kepada Allah. Ya. Raja mengharapkan ampunan dan rahmat Allah khauf takut dari ancaman adab Allah ketika dia takut dari ancaman adab Allah dia lari kepada Allah minta perlindungan dari adabnya. begitu mestinya ya dan ketika dia ternyata melihat bukti-bukti harapannya selalu dipenuhi oleh Allah tambah cinta kepada Allah tan tambah dekat kepada Allah. Melihat bukti-bukti itu bahwa harapannya di, selalu dipenuhi oleh Allah. Tambah dia dekat kepada Allah. Nah itu namanya al khawfar raja. Melahirkan al-mahabbah, cinta. Ya, Akibatnya dengan cinta kepada Allah itu maka dia selalu berupaya mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah. Amalan soleh Dia mencintai amalan soleh dan dia berusaha memperbanyak amalan soleh yang mendekatkan dia dengan Allah. Waqad ذكر العلماء anna al ثلاثة أقسام، dan para ulama telah menyebutkan bahwa al-khauf itu ada tiga macam. Tiga bagian. Ahaduha yang pertama khaufus syirki. Takut dalam bentuk perbuatan syirik wa huwa ayyakhafa min ghairillahi yaitu takut dari selain Allah dalam bentuk ketakutan yang tidak wajar min watanin takut dari patung kenapa takut dari patung Lu patungnya itu punya jaji, enggak sembarang patung ala jaji segala itu cuman halusinasi saja. Kamu digertak oleh para jin-jin, ditipu oleh para jin-jin untuk kemudian meyakini patung itu punya kesaktian. Padahal ya batu, ya kayu, ya cuman keris, begitu saja. Hmm? Kenapa kamu takut? Kamu takut kepada benda-benda itu ini adalah syirik. Autahut takut dari tahut dari setan-setan takut dari setan ha padahal setan itu makhluk iya maka ini adalah termasuk pula dari bentuk-bentuk syirik sehingga karena takutnya kepada setan itu kemudian memberikan sesajian-sesajian kepada setan itu biar biar dapat perlindungan dari setan itu ya, ini syirik lagi ya atau karena takut dari setan itu maka dia mengajukan permohonan kepada setan itu melalui para dukun untuk supaya mendapatkan perlindungan ini khauf takut dari tohut takut dari tukang seher, wah nanti disantet mahada kenapa kamu dibayang-bayangi oleh ketakutan seperti itu Allah memberikan perlindungan kepadamu dari seher seher itu dengan pagi sore terus kamu membaca kul falak, birabbil nas masing-masing tiga kali maka kamu akan dapat tameng perlindungan dari sihir-sihir itu. Baca kul wallahu ahad tiga kali. Baca ayat kursi pagi yaitu sebelum terbitnya matahari setelah sholat subuh. Ya. Makanya jangan sholat subuh jam 7 pagi. Ya. Itu sudah terbit matahari itu. All right?